الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sebelum kita mulai acara pengajian Seperti biasanya marilah kita bersama-sama Membaca salawat kepada Rasulullah SAW Allahumma, Allahumma Salli ala nuril anwar Wa sirril asrar Miftahi babil aghyar Miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Tepat sekali Apabila di zaman seperti sekarang ini kita tidak bosan-bosan mengoreksi diri dalam arti kata yang kita kenal mawas diri. Sudah barang tentu alat pengukurnya adalah Sayyidina Muhammad SAW Pengembala kita ke Jannatul Firdaus itu insya Allah Manusia itu adalah manusia teladan. Asal kita ikut jejak, ikut petunjuk dan ikut tataran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka insyaallah kita termasuk min ahli jannah kadang-kadang satu kebiasaan yang tidak baik tidak sesuai dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan lantas kebiasaan itu menyebabkan apesnya kita bahkan matinya langkah kita umat Islam. Mati langkah itu kalau dalam istilah ahli silat itu mati langkah itu tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan hawa nafsu. Tidak bisa melawan musuh-musuh dari luar. Dan tidak bisa menang terhadap nafsu amarah itu. Itu namanya mati langkah. Seperti misalnya yang saya sering ceritakan, persoalan siwak yang karena mulai ditinggalkan, tidak diamalkan oleh tentara kaum muslimin pada zaman Izzuddin ibn Bebres dalam satu peperangan melawan Faris, maka padahal siwak itu sebetulnya tidak wajib umpamanya ditinggalkan sebetulnya tidak apa-apa ya cuma tidak dapat tambahan pahala gitu saja tetapi justru itu dalam koreksian imam mereka menyebabkan kalahnya mundurnya macetnya kemajuan tentara Islam itu itu tentang sunat yang menyebabkan umat mati langkah menghadapi lawan dalam keadaan karena mereka sebetulnya dalam menghadapi lawan harus konstan dan continue seperti Nabi SAW menghadapi lawan. Jadi tidak boleh kita meninggalkan jejak atau detik-detik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hayatnya. Misalnya sunat salat subuh, sunat ba'diyah, qabliyah itu mesti kita kerjakan lengkap. Bukan saja maksudnya tambahan amal, tetapi juga mengikuti jejak yang di zaman-zaman seperti sekarang ini menyebabkan timbulnya kita kembali secara kita tidak berasa jadi tidak boleh kita tinggalkan itu tidak boleh kita sepelekan satu sunnah pun baru kita bisa mengharapkan kemenangan yang datangnya daripada Allah kehormatan sebagai manusia lumrah dihormati dan sebagainya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah khususnya kaum ibu apalagi jika yang kita lakukan bukan masalah sunnah kita tinggalkan atau makruh kita kerjakan ini soal haram yang kita kerjakan haram yang terang-terangan merupakan dosa besar dan dosa itu termasuk al-mubiqat malah dosa itu termasuk satu-satunya dosa yang terkutuk manusia yang mengerjakan itu Bayangkan jika yang mengerjakan dosa itu bukan satu dua orang dari kalangan umat Islam. Di hari seperti sekarang ini, yang melakukan dosa-dosa yang saya akan terangkan nanti dalam alinea ke satu itu, malah 90% dari jumlahnya umat Islam. Jadi bukan satu dua yang mengerjakan, tetapi satu dua yang selamat tidak mengerjakan. Selainnya hampir semua kita terjerumus dalam dosa-dosa itu. Bagaimana kiranya di hari-hari ini kalau masih ada orang bertanya, umat Islam ini kok tidak menang-menang, umat Islam ini kok tidak terhormat, umat Islam ini kok miskin, umat Islam ini kok berantakan tidak bersatu, umat Islam ini kok gini, umat Islam. Hendaknya dia tahu ada kemade, ada binalu, ada penyakit kanker di tengah-tengah kita ini. Tubuh masyarakat kita ini kena kanker. Tubuh masyarakat kita ini kena kanker. Kanker bukan sembarang kanker, kanker yang pasti harus memerlukan operasi cepat. Operasi cepat itu mengenai penyakit-penyakit masyarakat, yaitu antara lain yang disinyalir oleh Rasulullah SAW bohong, dan khianat. Nanti saya akan terangkan dalam hal ini pertama itu. Jadi jangan ada orang bertanya sekarang kok gini keadaan kita, kok begini keadaan kita. Tidak usah kita tanya. Tidak usah kita tanya nilai kita di dunia sekarang kenapa kok lebih murah dari harganya seekor kambing. Sebagaimana yang pernah saya bicarakan di masjid ini tentang sabda Rasulullah SAW. Akan datang satu zaman kambingnya seorang muslim lebih berharga daripada dia. Lebih diajeni daripada dia. Rupanya itu sudah terjadi. Kambing kalau maghrib tidak masuk, ayam kalau maghrib tidak kembali ke kombongnya, kita cari, kita keluar, kita undurkan sholat maghrib. Tapi kalau kita punya anak sendiri, keluar, tidak datang, kita tidak cari jadi nilai kambing, bahkan nilai ayam lebih berharga daripada anak kita sekarang ini. Jadi kenapa kok sampai begini? Ketahuilah bahwa ada masalah. Bukan soal siwak yang kita tinggalkan. Bukan soal makro kita kerjakan. Tapi masalah prinsip. Masalah bohong. Berkecamuk di tengah-tengah kita ini. Khianat berkecamuk di tengah-tengah kita ini. Seperti saya katakan tadi, sekali lagi, bukan satu dua orang yang ngerjakan itu. Satu dua orang saja sudah cukup menyebabkan kita apes. Apalagi yang mengerjakan ini 90%. Yang dua orang itu yang tidak ngerjakan. Tak lain, tak bukan. Karena kita punya pekerjaan sendiri. Karena kita punya tingkah laku sendiri. Yang bertitik tolak bertolak belakang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngulon kita ngetan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngidul kita ngalor. Bertitik belakang, bertitik tolak apa? Bertolak belakang sama sekali dengan Nabi dan ajaran Nabi itu. Mengapa kita tidak mau tahu bahwa jaminan menjadi ummah khaira ummatin ukhrijat linnas jaminan Allah yang mengatakan kamu ini akan menjadi umat yang terbaik jaminan bahwa kita umat yang terhormat wa antumul a'lau dan akan jaya itu semuanya tergantung dengan kadar iman dan Islam yang sudah kita terapkan yang bukan kita simpan di dalam buku jadi berapa jumlah Islam yang kita sudah kerjakan di dalam hidup kita sebenarnya itulah yang menentukan kita ini siapa jadi kalau masuk Islam dan iman itu dalam buku-buku Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Qur'annya sendiri kita belum belum menjadi apa-apa. Masih tetap akan begini. Sama dengan resep dokter. Resep dokter itu menurut kebiasaan manusia akan berhasil kalau saudara jalankan resep itu dengan teliti. Kalau saudara tidak amalkan itu resep, tidak beli obatnya, atau makan tidak seperti dokter mau tiga kali satu hari, kita makan satu minggu satu kali. Atau satu bulan satu kali. Tidak akan mempunyai manfaat apa-apa resep itu. Kendati pun dokternya itu seorang spesialis. Kendati, kendati pun dokternya itu seorang mahir. Begitu juga. Titel khaira ummah. Janji akan menjadi umat yang termulia di dunia. Itu belum pernah dicabut Cuma kita mencabut syaratnya. Kita kehilangan isinya. Jadi menurut berapa jumlah Islam dan amal-amalnya Nabi yang sudah kita terapkan dalam masyarakat? Dan berapa jumlah maksiat yang dilarang itu sudah kita jauh. Itu nanti menentukan kita menjadi khairah umat. Atau menjadi syarah umat. Waliyahulillah. Ma'asyiral muslimin, biar kita menggantungkan Quran di leher biar kita numpuk kitab hadis sebanyak-banyaknya biar kita burdaan seribu kali biar kita manakibang satu juta kali kalau amalan kita menipu orang kalau kita makan hartanya anak yatim kalau kita dusta itu tidak mempunyai apa-apa itu perbuatan akan nyadap berkat-berkatnya amal tadi jadi kosong untuk amal, tidak ada barokatnya, tidak ada efeknya. Saya baca burda, besok saya tipu orang. Tipuan itu tadi menyadap barokahnya burda tadi tidak ada. Tuno iya, untung tidak. Karena itu kita harus punya perhitungan. Saya bilang tadi perlu sekali kita mawas diri, perlu sekali kita koreksi. Tidak apa-apa kita sama kita artinya kita sendiri ini kan hadis-hadis umum kita harus baca bersama-sama karena ini sudah merupakan hadis. Tapi yang penting kita masing-masing kembali ini nanti mempunyai satu ancer-ancer pengoreksian terhadap diri sendiri, terhadap akhlak sendiri dan kebiasaan sendiri. Masyarakat muslimin, apakah saudara kira Allah akan menerima sedekahnya seorang yang memakan hartanya anak yatim? Apa karena sudah saudara bayangkan bahwa Allah akan menerima sholatnya orang di tempat yang dirampas dari orang lain atau menempati tempat tanpa hak. Apakah saudara kira sholatnya itu diterima oleh Allah? Kenapa sih? Allah itu apa butuh pada sholat kita? Butuh pada sedekah kita? Allah itu tidak akan menerima sodakoh kalau tidak asal mulanya itu duit murni, halal. Baru itu tayyib. Dan Allah tayyib, la yakmalu illa tayyiban. Allah itu suatu zat yang paling baik, paling indah, paling bersih. Tidak menerima kotor-kotoran itu. Karena itu kita mesti hati-hati. Ada satu orang beli baju. Harga seribu rupiah, lima puluh rupiah dari uang haram. Itu kemungkinan sholatnya itu orang dalam baju yang lima puluh rupiah haram itu menyadap sholatnya itu tidak berhasil lalu dia heran kenapa sih aku kira sholat kayak gini kok sih si kepingin ngelakoni maksiat wae dia lupa bahwa ada sesuatu kemade binalu yang makan dia punya amal itu tadi habis jadi tidak mempunyai efek apa-apa apalagi kalau itu amal dikerjakan terus-menerus Lezatnya itu ibadah tidak ada. Akhirnya dia bisa meninggalkan ibadah sama sekali. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekali lagi merenungkan sabda Rasulullah SAW sebagai yang tertulis dalam alinea pertama. Kemudian alinea kedua kita akan dengar pernapasan seorang tasawuf, seorang ahli tasawuf. Jadi pernapasan ahli tasawuf itu mengajar, mendidik kita supaya kita menggantungkan diri kepada Allah. Tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluk. Tidak mengharapkan sesama makhluk dan tidak takut akan kehilangan teman dan lain sebagainya sebagaimana kebiasaan manusia mengerjakan itu juga perlu mendapat sorotan khos sesuai dengan ajaran ahli tasawuf yang kebetulan kali ini kami bawa ucapan Al-Qutub Syarani dan lain-lain mereka juga mengajarkan sebagaimana yang mereka tuliskan dalam buku-buku kun ma'allah ka'an la khalq wa kun ma'an nafs jadilah anda bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di dunia ini jadi kita bermuamalah dengan Allah ini sebagai pribadi menghadap khaliknya yang dicipta menghadap penciptanya seakan-akan sepi ini dunia tidak ada makhluk artinya kalau sholat sudah jelas karena Allah tidak kepingin dilihat orang tidak kepingin dipuji orang kalau amal seikhlas-ikhlasnya dan dia tidak takut kepada manusia sebab tidak ada manusia anggap saja tidak ada manusia anda tok di dunia ini bersama Allah itu didikan ahli tasawuf dalam keadaan suluk mesti begitu so kalau saudara masih sungkan sana sungkan sini nanti sembahyang asar diundurkan undurkan sampai mepet maghrib apa sebab? sebab ada tamu ini namanya memperhatikan kepentinganmu dengan tamumu lebih daripada kepentinganmu nanti dengan penciptamu. Satu contoh itu. Dan banyak lagi hal-hal semacam itu. Jadi kita hidup di dunia ini seakan-akan tidak ada manusia. Kita tok dalam menghadapi pada Allah, dalam bekerja dengan Allah, kita tidak merasa ada manusia yang melihat kita. Tidak ada manusia yang kita takuti tidak ada manusia yang kita harap-harapkan. Sudah dia tok saja sudah. Artinya itu satu penyerahan bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti kita akan timbul sebagai seorang sufi dan seorang wali. Kita ini sekarang banyaknya tercantol ini. Monggo misalnya orang jalan gitu, kita punya sarung ini kecentel paku sana paku sini robek-robek ini karena apa? Saudara tahu karena apa? Karena soal makhluk tok. Nanti kita tenggang perasaan ini, kita takut sana, kita mengharapkan situ, kita DP DP sujud sujud, minta sama ini, minta pangkat kita dinaikkan, korban agama, korban akhlak ini semuanya menyebabkan kita menyinggung perasaan zat yang menciptakan kita. Lalu kita ditinggalkan oleh Allah sama itu orang. Ya wis nek kon sing ngarep-ngarep wong iku silahkan kon tak jadi kita dengan orang itu, kalau orang itu memperkosa kita. Lah sama manusia mana bisa rahmatnya seperti ar rahmanur Rahim. Tidak ada itu. Sudah terang manusia sama manusia. Ya seperti saudara sama teman saudara kalau saudara diruka'i perasaannya bagaimana? Atau saudara disanjung bagaimana? Itulah sebab-sebabnya ahli tasawuf mengatakan kun ma'allah ka'an la khalq dan kalau kamu hidup bersama sesamamu seperti sekarang ini, matikan segala ambisi. ka'anlah nafs. Wa manas, ma'an nafs. Seakan-akan kau tidak punya ambisi sebenarnya, tidak ada keinginan. Tidak keinginan, tidak mempunyai keinginan diangkat, tidak mempunyai keinginan dipuji, tidak mempunyai keinginan apapun. Begitu caranya kita hidup bersama manusia nanti kita akan tinggi nilai kita di sisi manusia sesudah kita tinggi nilainya di sisi Allah Rabbul Alamin tapi jangan terbalik kalau tidak didatangi tamu saja sudah nangis-nangis rasanya hatinya opo aku ada dayo aku juga ada ini apa aku itu namanya orang yang masih bergantungan dengan sesamanya masih belum biasa berasa nyepi rohnya masih belum kuat berhadapan dengan Allah sendiri sehingga orang seperti itu tidak bisa diharapkan tingkat pengetahuan rohaninya itu dan kekuatan rohaninya itu timbul secara cepat karena itu Al-Qutub Syarani dia menurunkan uh, dia bawa dia punya ucapan sebagaimana yang saudara lihat uh, pada alinea kedua itu isi hati Al-Qutb Syarani radhiyallahu taala Nah, dalam rangka mendidik anak buahnya bagaimana mereka harus mentas hidup dengan Allah. Ya walaupun kita dalam rangka hidup berkebutuhan dengan manusia, tetapi tidak menjadikan itu prinsip. Itu tidak bisa kita jadikan suatu yang pegangan pokok yang tidak bisa tidak kita harus kerjakan ma'asyiral muslimin akhirnya alinea ketiga tentang masalah kantong kosong atau otak yang melompong kosong ini menjadi problem menjadi persoalan nih. menjadi masalah di mana-mana dan anehnya problema ini atau kesulitan-kesulitan semacam ini hanya di tengah-tengah kaum muslimin saja jadi kaum muslimin lah antara manusia yang kantongnya kosong atau otaknya kosong dari ilmu pengetahuan. Lain-lain umat ini kok rasa-rasanya kok sudah banyak maju. Orang Yahudi misalnya, otaknya penuh dengan ilmu. Ya walaupun ilmu balala, tapi ilmu. Kantongnya penuh dengan duit. Golongan-golongan lain juga tapi kalau saudara sudah mulai pergi membuat satu neraca tentang umat Islam, maka Anda akan ketemu dengan salah satu daripada dua macam makhluk. Emma kantongnya kosong, Wema otaknya kosong. Yang kantongnya kosong mempunyai kesulitan khos, yang otaknya kosong lebih muskil lagi, lebih muskil lagi. Dijajah orang, dihina orang, Ditipu orang terang-terangan, dibujui orang sampai lima kali, enam kali masih nerima. Berapa kali umat Islam dibujui sana sini? Masih rasanya mau juga dibujui. Tandanya ya perlu pengoreksian. Karena itu saudara-saudara sesudah kita lihat uh, eh, kita dengar tasdir atau mukaddimahnya ini marilah kita sekarang mulai membaca alinea demi alinea sebagaimana yang ada di tangan saudara pada diktat 34 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasanul Banna. Alaysa minal ajib an yus'ala an sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'an al-mu'mini hal yasriq fayujibu bihtimali dhalik walau kana nadiran. فلما سئل هل يكذب المؤمن قال لا أليس من العجيب أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب ثلث النفاق وإخلاف الوعد الثلث الآخر ثم يكون فينا من يكذب ويخلف المواعيد Aduh saya kalau mendengar ini saya telantas kembali merenungkan ehwal kita umat Islam. Beliau berkata, bukankah suatu yang heran dan mengherankan di waktu Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin ini bisa mencuri? Tak? Bisa melakukan perbuatan mencuri? Nabi SAW mengatakan, ya bisa, tapi itu jarang. Mukmin nyolong itu jarang. Tapi ada. Kemudian itu orang tanya lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Eh, apakah mukmin itu bisa berdusta? Dia bilang tidak. Tidak mungkin seorang mukmin berdusta. Jadi mukmin itu tabu dusta. Tidak mungkin seorang mukmin goro. Ini Rasulullah SAW bersabda. Waktu ditanya apakah mukmin itu bisa mencuri, dia bilang, ya bisa, mungkin. Tapi goro tidak. Apa sebab -sudah? Sebab iman itu menyebabkan seorang itu berani. Menyebabkan seorang itu antep dalam roh dan pikirannya. Karena orang berani tidak bohong. Yang bohong itu pengecut. Yang bohong itu orang takut. Atau orang berinterest, berkepentingan. Mau nipu orang, mau apa, bohong. Tapi kalau orang mukmin tidak perlu menipu orang. Dia sudah yakin rezekinya akan datang daripada Allah. Dia tidak takut orang karena dia tidak mempunyai suatu yang ditakuti kecuali Allah. Apalagi dia tidak pernah berbuat dosa. Kenapa dia mesti bohong? Di sini letaknya. Mukmin tidak mungkin bohong. Kemudian, tidakkah juga suatu yang perlu kita renungkan merupakan suatu yang aneh? Nabi saw menjadikan bohong itu sepertiga nifak. Jadi munafik itu sifat munafik itu wongkul dibagi tiga. Bohong, khianat, dan mengungkiri janji. Saudara-saudara, kata dia Hasan al-Banna, kalau sudah Nabi menjadikan bohong itu sepertiganya munafik, kemudian memungkiri janji dijadikannya sepertiga yang kedua jadi dua pertiganya munafik itu bohong sama memungkiri janji lantas Hasan al-Banna berkata tidakkah heran bahwa hal ini paling banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin lantas saudara ini hidup dengan Islam itu akhirnya kata dia Cuma namanya saja saudara pegang, mereknya saja. Isinya sudah saudara telan sama ini bohong dan menipu janji. Jadi tiga-tiga sekarang lengkap sudah. Bohong, menipu janji, mengkiri janji dan khianat. Lengkap tiga-tiga di zaman ini. Dan yang mengerjakan ini bukan satu dua orang, coba satu dua orang sudah cukup kita apes. Karena yang mengerjakan ini 90 orang lebih persen. Siapa yang bisa membayangkan ini umat akan menjadi umat khaira umat? Siapa yang dulu itu yang akan membayangkan bahwa kita ini umat bisa menang? Maksiat-maksiat besar-besaran kita kerjakan ini. Dan maksiat yang menurut Nabi sendiri, bukan saya. Nabi sendiri SAW mengatakan, maksiat ini kalau dilakukan orang, orang itu bukan mukmin. Sebab dia bilang mukmin tidak bisa mencuri, eh, bisa mencuri. Tapi bohong tidak bisa. Sekarang mencuri kita lakukan, bohong kita lakukan dan menipu janji kita lakukan. Tiga-tiga. Dan hampir semua orang sekarang sambat tentang ini. Berapa orang datang pada saya, Bang Ustadz, saya ini punya sedikit modal. Apa Ustadz kenal orang-orang yang amanat gitu? Wah, maaf, belum saya. Sedang sekarang kita bicara sama orang, janji, besok saya datang, tidak datang. Banyak ini terjadi sehingga tidak bisa dihitung sudah. Nah, karena kita ini saudara-saudara dan saya mohon maaf sebesar-besarnya khusus juga kepada kalangan ibu karena kita orang ini menganggap diri sendiri ini dari kalangan kaum muslimin dan masyarakat kita ini masyarakat Islam yang harus kita bangun jangan menunggu orang lain membangun ya Jangan menunggu pemerintah membangun masyarakat Islam ini. Masyarakat Islam harus dibangun oleh umat Islam. Pemerintah akan mempunyai cara-cara dan objek dan proyek-proyek pembangunan khas. Tapi masyarakat kita ini harus kita bangun sendiri. Bangun itu dengan menghilangkan ini dulu. Kita keluarkan dulu kemade demi kemade dari pokok yang rindang ini kita operasi kanker demi kanker yang menjadi penyakit kita punya masyarakat ini. Kalau masyarakat itu sudah bohong, berarti masyarakat itu tidak bisa bersatu. Betul? Coba saudara tanya pada saya, apa sebab kok? Apa hubungannya bohong dengan masyarakat tidak bersatu? Sudah jelas sekali masyarakat yang suka bohong, masing-masing dendam sama yang satunya. Aku biar dibujui yang diwong benci dia sama itu dan dia saya benci sama dia dia benci pada saya akhirnya masyarakat ini dendam-dendaman dong apalagi yang dikhianati apalagi dititipi ditelan titipannya orang itu ya ini saudara-saudara menyebabkan kita sekarang harus koreksi ya terserah kalau kita memang mau kalau kita mau kembali sebagai masyarakat terhormat masyarakat yang homogen bersatu maka ini harus kita bisa menghilangkan kanker-kanker di tubuh umat Islam sekarang ini jangan menunggu orang lain jangan mengharapkan orang lain kita atur sendiri kita setel sendiri alat pengukurnya sudah ada tiap kepala daripada kita termasuk kaum ibu dan gadis-gadis sudah bisa merupakan montir untuk dirinya sendiri. Onderdilnya sudah di tangannya. Tinggal mau dandani atau tidak mau dandani. Ini mobil kita yaitu roh, rukun-rukun eh, badan, rogo. Ini semua mesti kita setel dengan rukun iman dan rukun Islam. Melalui sunnat Nabi dan haji Rasulullah SAW. Cukup, nanti saudara akan jalan stabil Kendaraan saudara tidak akan mogok. Pikiran saudara akan tenang. Amal saudara akan ringan saudara kerjakan untuk kebaikan. Dan berat kaki saudara akan aja melangkah kepada kejahatan. Saudara akan merasa malu. Dan malu itu adalah iman. bahwa ini adalah perintah Allah. Dia malu melanggar perintah Allah, tidak demonstrasi telanjang-telanjangan. Akhirnya menyebabkan orang itu muak. Nuan sewu seperti kita melihat barang yang diler. Jijik. Dan jijiknya orang kepada orang itu melupakan orang menghina. Kalau saudara jijik pada kotoran, saudara menghina itu barang jahat ya, sudah apa sih Buang. Kok ngerusepi motor ya? melihat laraan, melihat itu sudah terlalu menjijikkan orang. Hal ini perlu kita rep, re, reparasi sendiri. On day di tangan kita. Kita sudah menjadi montir, kata Nabi Muhammad SAW. Jika kita mau bergerak apa tidak, kalau tidak mau bergerak ya tetap begini. Jadi kata-kata harus kita atur yang tepat. Jangan salah, kecuali kalau tidak sengaja. Janji harus kita atur, jangan meleset. Kecuali kalau ada halangan. Itu lain lagi. Ma'asyiral muslimin juga amanat, amanat. Pernah saya ceritakan bagaimana orang lain mengatakan kenapa dilanggar-langgar banyak pencurian sandal apa ya. Masjid-masjid semuanya. Apa hubungannya orang mau menghadap kiblat mau mengatakan kepada Allah alhamdulillah rabbil alamin sampai akhirnya Kok lantas kembali membawa sandalnya orang, sepatunya orang? Ini di masyarakat kita. Umat lain malah amanat. Kalau saudara pergi Jepang tidak ada orang nyolong di Jepang. Percaya saudara? Tidak ada orang nyolong di Jepang. Dari Jepang ujung sampai ujung. Padahal mereka itu umat Buddhis. Umat penyembah dewa matahari. Mengapa kita umat Muhammad SAW yang mempunyai teori mempunyai latihan, mempunyai cara-cara khos dalam berbicara, dalam berjanji. Kok malah kita yang melanggar kita punya asas, kita punya program hidup sendiri. Kenapa kok tiba awak ini? Balak-balaknya masyarakat ini. Kenapa sih kita tidak bisa cepat-cepat merubah sikap? Kenapa? Apa sebabnya? Karena kita tak, tidak takut pada Allah atau kira kita kira bahwa Allah selama ini tidak mengijir kita punya perbuatan atau kita kira bahwa Allah sedang melupakan kita ataukah Allah tidak akan membangkitkan kita di hari kiamat nanti atau tidak ada malaikat yang menulis kita punya kata-kata palsu itu janji palsu dan tangan palsu yang mengkhianati mengalamatkan punya orang ke kantongnya sendiri ini semuanya satu keraguan Mungkin karena soal iman juga ini masalah. Karena itu Nabi waktu ditanya, ayat yakdzibul mu'min? Qala la. La. La yakdzibul mu'min. Al-mu'min la yakdzib. Sedang masyarakat kita sekarang ini adalah justru ini penyakitnya. Ini salah satu dari penyakit-penyakit yang baru kita ketemukan malam ini dan harus kita operasi malam ini juga. Mari kita janji ini malam bahwa mulai malam ini tidak ada orang bohong lagi malam ini kita tidak akan menipu atau mengkhianati janji kalau kita sudah janji atau jangan obral janji jangan menjanjikan apa-apa kalau perlu tutup kitabnya mulut supaya kita ter tidak termasuk manusia yang mengkhianati janjinya sendiri mari kita mulai malam ini bermuahadah bahwa kita tidak akan mengkhianati orang punya harta atau orang punya titipan kalau tidak sanggup Jangan menerima titipan orang. Kenapa sih mesti kita terima titipan orang lalu kita cederai, kita makan titipannya orang. Karuan kita tidak terima titipan orang. Ah, aku aja kon titipi, pokok gitu saja. Tidak menjadi apa? Saudara tidak aib. Tidak tidak hina saudara tidak menerima titipan orang, malah terhar, terhormat daripada saudara menerima titipan orang, lalu titipan itu saudara khianati atau saudara singsalkan atau hilang ganti juga tidak bisa masyarakat muslimin ini alinea pertama yang kedua Al-Qutb syarani rahimahullah berkata lawin faddan nasu jami'an min hawli wa tazzat sya'ratun minni faqad kafartu billah dengar dengar kata-kata yang serem ini tapi daripada seorang kutub dan ini Asy'arani terkenal, dia mempunyai karang-karangan banyak. Khususnya di bab al-iman wa tawakkul. Beliau berkata, seandainya seluruh manusia ini meninggalkan aku, memboikot aku, siwak dengan aku, sudah, begitu pokoknya. Andainya saya disiwak oleh seluruh manusia dari kutub ke kutub. Lantas bulu roma saya bangun atau saya merasa takut atau merasa gemeter, maka saya anggap diri saya sudah kafir dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia mempunyai bayat, janji dengan gurunya. Andai kata kamu ditinggalkan oleh seluruh makhluk, jangan kamu takut sebab Allah bersamamu. Ini yang menyebabkan dia berbicara demikian. Ini bukan satu sumber, ini satu tahaddus bin ni'mah ini menyatakan apa sampai di mana nikmat Allah tentang tawakal kepadanya ini kita kita sekarang dikeluarkan saja dari jabatan kita mati ngenes mati ngenes sakit TBC kematus dikeluarkan dari satu jabatan apa ini masalah ini seakan-akan rezeki kita sudah dari jabatan itu tidak ada, ada jabatan tidak ada rezeki rugi satu kali saja karena orang tidak beli sama kita kita menyesal seperti sudah tidak ada Allah swt yang menentukan ini semua ini manusia perlu diteladani jadi kita dalam ancar-ancar kita punya target hidup ini kita harus seluruhnya gantungkan kepada Allah sehingga kalau kita ditinggalkan manusia kita tidak tidak rugi apa-apa tidak bergerak apa-apa rezeki kita tetap udara yang ada ini tetap mataharinya kita tetap, badan kita tetap, jantung kita berdenyut tetap, perut kita menghancurkan makan tetap, kaki dan sendi-sendi kita tetap bergerak, dan otak kita berpikir tetap tidak kurang satu biji. Dan rezekimu akan datang. Loh bagaimana rezeki? Nanti akan ada rezeki. Manusia-manusia yang hidup di alas dan rimba, burung-burung yang katanya Nabi Muhammad SAW pergi waktu subuh-subuh itu dia miber hilir mudik telenya kosong maghrib dia kembali telenya penuh itu apa ya apa dia bekerja sendiri serangga yang duduk di sarangnya seperti laba-laba kalau monggol itu duduk di sarangnya seperti tidak bergerak tau-tau penuh perutnya itu apa dia bekerja sendiri tidak ada dunia ini berdiri sendiri tidak ada satu gerak melainkan Allah yang menggerakkan. Harus kita percaya begitu. Tidak ada ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Tiada benda makhluk melata di bumi ini melainkan Allah mengetahui. Rezekinya dijamin. Keadaannya diketahui di mana dia sekarang bergerak di atas bumi dan di mana nanti dia akan ditanam di dalam bumi ini. Kadang-kadang kita sekarang bergerak di Bangil, tempat tanaman kita nanti tanam kita di Makkah atau di Jeddah. Ya seperti tadi saya sebutkan salah satu keluarga kita yaitu saudara Muhammad Kenaiman, istrinya meninggal di Jeddah minggu yang lalu ini. Jadi itu semuanya Allah yang kapanannya dia bergerak di Probolinggo, sekarang dia sudah ditanam di Jeddah. Ya alama mustaqarrah itu mesti kita yakini saudara-saudara. Jadi ini rukun iman. Benar kata Qutb Syarani, mahtazzat minni syara. Tidak ada satu bulu Roma akan rontok karena saya di boykot orang saat dunia. Itu namanya orang kuat imannya. Tapi kita sekarang mudah-mudahan menuju ke situ. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri supaya kita butuh pada manusia ini dalam batas-batas yang diperintah oleh Allah, tapi kebutuhan kita seluruhnya kepada Allah. Jadi kalau saudara minta apa-apa, minta kepada Allah. Nanti Allah menggerakkan manusia untuk datang membawa itu kebutuhan saudara kepada saudara. Jadi seperti tukang pos. Tukang pos itu tidak menerima weselnya, tapi membawa wesel dari teman saudara kepada saudara. Nanti saudara yang nukarkan itu wesel. Begitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mohon daripada Allah, maka Allah akan mengirim itu Waisal melalui orang-orang yang ada. Yang kenal sama kita atau tidak kenal. Coba kamu pergi sama fulan, kasihkan ini atau minta oh barang ini supaya dia dapat sekian juta faedah. Bisa saja. Sehingga kita sudah tidak ragu lagi bahwa kita mendapatkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi masalah kita sekarang tawakal kepada Allah kun Allah, ka'an la khalq wa kun ma'an nas ka'an la nafs begitulah pikiran orang-orang yang saleh menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bergaul dengan sesamanya kemudian Jamaluddin al-Afghani berkata laisa farahul jaybi aibani Walakin farahul aqli ihana. Sebenarnya kekosongan kantong bukan aib. Apa artinya aib? Bukan suatu celaan. Orang yang kantongnya kosong itu tidak usah merasa hina. Tidak usah merasa tercela. Tetapi otaknya orang yang kosong itu adalah hia itu penghi, penghinaan. Orang kalau mau menghina dirinya, mengosongkan otaknya. Berapa orang yang karena otaknya kosong, dia tidak bernilai apa-apa di dunia ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Dia tidak bisa menikmati sesuatu di dunia. Biarpun kantongnya penuh, kalau otaknya kosong, dia terhina. Tidak senang, tidak akan dapat mendapatkan apa-apa di dunia yang menyenangkan dia. Sebab yang penting yaitu otak tidak terisi. Jadi dia sekarang hidup ya'is kama wal an'am. Dia hidup seperti mana an'am yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Kalau lapar dia cari makan, kalau waktunya mau kawin dia kawin, kalau waktunya tidur dia tidur, ya seperti lain-lain hewan Dan manusia ini adalah hewan, satu jenis. Cuma hayawanun natik. Hayawan yang bisa bertutur kata, hayawan yang agil. Jadi kalau otaknya kosong, ya sudah dia kembali pada tingkat terendah. Hanya makan, minum dan sebagainya. Tidak mempunyai nilai apa-apa di dunia. Inilah yang dibenarkan yang sebenarnya kata air. Inilah yang menyebabkan dia terhina. Manusia tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pengalaman, ini manusia harus dikasihani. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi dan saya akan ulangi terus-menerus, janganlah kita melepaskan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Hadirilah majelis-majelis taklim di mana saja saudara berada. Yang diasuh oleh ulama-ulama setempat saudara. Kalau tidak ada itu, belilah buku-buku untuk saudara baca. Kalau tidak punya duit untuk beli buku, pinjem kalau tidak bisa baca, suruh orang membacakan buku itu. Kalau tidak, tanyalah sampai ilmu saudara itu bertambah. Sebab Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, saya diberi oleh Allah ilmu adalah dengan mulut yang sering bertanya kepada para ulama. Dan hati yang menjaga, memelihara ilmu itu. Otak yang menghapalkan. Itulah saudara-saudara yang perlu kita ketahui. Dan muskilah kita sekarang ini di mana-mana, problem kita juga problem pengetahuan. Karena kita lebih banyak kita mau nganggur, sudah dapat duit dari pasar terus kita duduk, sudah dapat rezeki kita sudah tidak mau bergerak, tidak mau tambah ilmu, tidak mau tambah pengetahuan, ya kita statis gini. Jadi kita ini statis saja, tidak pernah naik-naik tingkat kita ini. Dunia sudah pada maut, Jepang sudah pada maut, Amerika pada maut kita masih tetap begini saja ilmunya tidak tambah sampai kata orang luar entah ya benar atau tidak maaf ini katanya dokter-dokter di Indonesia ini tidak ada yang mau menambah pengetahuannya jadi tidak ada waktu buat baca praktek saja kalau sudah terkenal dia praktek banyak waktu waktu buat baca tidak ada tinggal waktu tidurnya jadi tidak bisa menciptakan sesuatu ya ini saya pernah dengar di luar negeri banyak orang bilang, itu dokter-dokter di Eropa misalnya, di mana itu dia praktek itu sekedar saja dia perlu menerapkan pengetahuannya, tapi selain itu dia baca, dia eksperimen, dia cari. Ini vaksin kalau bunuhnya dengan ini bagaimana? Akhirnya temu obat penisilin, akhirnya ketemu obat INH untuk paru-paru, akhirnya ketemu tetrasiklin, super tetra itu dari hasil ulasan utak yang bekerja itu dan utak itu diputar diasah dengan makanannya bacaan ini. satu dokter mempunyai bibliotek besar sekali sampai terpaksa ada dua orang menjaga dia punya buku-buku ada orang baca kita tidak wa amma yang sudah mau nganggur di atas baduk sudah kesian lebih kesian lagi ini bunuh diri itu orang-orang di dunia self game sudah hancur sudah nerimo di atas baduk di atas got-got duduk tidak ada hujan tidak ada angin dia duduk bual-bualan tok coba waktu itu dibuang untuk membaca maka tidak ada umat Muhammad SAW yang berotak kosong maaf maaf biar kita otak eh, kantong kosong tidak apa-apa tapi otak jangan kosong kalau otak kosong sudah top kantong kosong sudah apa-apa sebab itu duit berganti-ganti tempat ini hari di kantong saya besok di kantong saudara tak menjadi urusan itu tapi kalau otak kosong salah saudara sendiri betul saudara-saudara dan saya betul-betul mohon beribu-ribu maaf kalau dalam kalimat-kalimat saya ini ada yang agak kurang sopan saya kemukakan sebab saya ini kepingin saya dulu juga saya sendiri kepingin bertambah ilmu maka itu saya juga suka ngumpulkan buku dan suka membaca. Kalau ada waktu kesempatan, kadang-kadang sambil mengkurap saya baca, kadang-kadang sambil duduk saya membaca. Ya kepinginnya tambah. Lah saudara-saudara saya kira saya ajak seperti orang-orang yang disebut di sini. Jangan sampai otak kita kosong. Jangan sampai otak kita kosong. Dan anak-anak saudara itu saudara latih untuk baca. Kasih dia buku kecil-kecil. Kalau dia belum bisa baca, kasihkan buku biar dia lihat gambarnya saja dulu biar dia asik akhirnya dia nanti kalau besar menjadi kutu buku kalau tidak bagaimana tidak pernah kenal buku sudah tua seperti saya baru dikenalkan kitab tidak bisa baca dia tidak ada hobi tidak asik jadi mesti kita punya anak-anak kita berikan buku di samping main-mainan yang lain belikan gambar-gambar apa biar dia lihat dulu gambarnya lantas dia lihat itu buku ada gambarnya apa tidak ini buku ada gambarnya apa tidak dia sudah mulai asyik mulai kenal dengan buku akhirnya dia membaca sambil dikuatkan bacaannya dikasih buku terus nanti itu dimasak oleh dapurnya dia ya ini utaknya dia kalau sudah dapur otak itu memakan memasak sudah hebat sudah jauhkan sudah anak saudara akan menjadi calon alim insya Allah tapi kalau saudara tidak biasakan begitu atau saudara teladankan nganggur saudara main domino di mukanya anak main ini apa yang disentik-sentik itu itu eh, seletian itu jadi seperti kita bilang sama anak kita ini iki loh ini yang kok konek gede kayak abang ini kayak <laughs> eh, bapakmu ini. Jadi ini satu didian yang paling tidak baik di dunia. Kalau ada orang Jepang datang melihat umat yang main gini ini jam-jaman, barangkali dia demam, saudara, dari kagetnya. Tidak ada orang Jepang, orang tidur siang saja kalau di Jepang itu dikatakan sakit, didatangi dokter. Kan pernah saya ceritakan pada saudara, bahwa teman-teman saya di Surabaya, ada teman-teman saya, masih hidup, kalau perlu saya bawa sini untuk dia menceritakan. Katanya dia saya sudah sampai di Tokyo, saya hotel-hotel besar itu dijaga siang malam. Tahu-tahu saya dohor itu habis dohor makan, habis makan kenyang tidur. Itu pengawas yang, yang penjaga pelayan-pelayan hotel itu lihat, lu iki wong wong Arab telu Katanya hatinya, panggil dokter. Datang dokter tok-tok itu dibukakan, saya mau periksa Tuhan. Periksa apa Tuhan? Tuhan tidur. La ilaha illallah ini sudah kebiasaan kita di Indonesia ini tidur. Ya Maaf saudara, saya datang sini karena di sini kalau orang tidur itu sudah sakit keras. Diperiksa. Geleng kepala dia akhirnya tiga teman itu bilang wes wes meni aja turu ya. Tok maning. Maka di sini ini tidur siang, tidur habis main subuh, dan akhirnya malam yang melek kok melek itu untuk digodoi baca lain lagi boleh dibilang ya sudah excuse ya maaf ono sebab pengine itu melek maca Quran tak tafsir tak apa melek itu minum, catur apa jam-jaman sudah sampai jam satu, sudah lesu tidur besoknya semakin subuh keter morat marit kadang-kadang gunutnya dijemur ini yang menyebabkan kita punya otak kosong Walaupun penuh kantong kita tidak ada nikmatnya itu. Lebih nikmat kalau otak berisi, saudara-saudara. Cobaan kalau tidak percaya. Sekian isi diktat kita dan maaf saya minta-minta berkali-kali pada saudara-saudara untuk kita mengingat acara berikutnya. Ada acara berikutnya. Pertanyaan satu, kami berusaha sekuat tenaga untuk membina pribadi menjadi muslimah yang solehah. Maka sampai usaha amalia, apakah ada doa untuk usaha itu? Kami mohon dijaga. Dari penanya yang terhormat, sebenarnya usaha harus juga doa. Doa itu membantu menggiatkan badan untuk beramal minta Allah menyembadani itu lumrah dan doa-doa yang paling tepat dalam soal ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ini saudara bisa baca dalam kitab Hasan al-Banna al-Ma'thurat ini tidak perlu ijazah ijazahnya Nabi Muhammad SAW jadi kalau sudah dikerjakan oleh Nabi itu sudah ijazah sudah super ijazah tidak perlu diijazahkan tinggal kita beli doa-doa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa ja'al khaira iyami yawma alqaq. Fi. Allahumma as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahfad. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat munafik. Ini doa Nabi ini. Wa tahfir amali minar riya dan sucikan amalku daripada riya dan sucikan mataku dari khianat Allah matahhir qalbi minan nifak, wa amali minar riya wa lisani minal kadhib dan had, dan lidahku ya Allah bersihkan daripada bohong dan dusta dan mataku sucikan daripada pengkhianatan melirik istrinya orang atau membaca apa-apa yang tidak dihalalkan oleh Allah sebab engkau tahu pengkhianatan mata fa innaka ta'lamu kha'inatal anfus wa ma tukhfi sudur fa innaka ta'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur doa doa semacam ini perlu kita baca saya sendiri saudara-saudara mengumpulkan itu atas usaha saya sendiri saya tulis dan ada kalau saudara ada waktu mau mencatat saya akan serahkan itu saya baca tiap kalau malam kita ngelilir bangun itu kita baca itu barangkali itu membantu juga apalagi itu sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW sudah harus a priori kita kerjakan dan jangan pakai menunggu ijazah tidak ada ijazah dalam soal ini ini sudah harus kita kerjakan setiap Nabi mengerjakan Jadi bacaan Quran sudah tidak perlu ijazah sebab Quran sudah untuk kita baca untuk kita amalkan Selesai. Kalau hukumnya rokok palem, bagaimana hukumnya perdagangan tembakau? Saudara, kalau saya umpamanya membuat, saya orang tukang mebel, saya bikin meja, tapi meja itu untuk khusus untuk orang main judi, maka pekerjaan saya ini sudah menjadi haram. Kalau saya punya pabrik gelas, saya kerjakan botol bir untuk diisi bir oleh pabrik Heineken misalnya pabrik bintang bir itu membuat botol itu sudah haram jadi kalau kita tahu bahwa rokok haram menjual tembakunya ya haram jelas jadi seperti kita mengatakan homer itu haram menjual alkoholnya untuk pabrik homer bagaimana sudah haram kalau menjual khamar, menjual alkohol kepada pabrik whisky haram. Menjual tembakau kepada pabrik rokok haram. Menjual cengkeh kepada pabrik rokok juga haram. Sebab semua ini lil wasail hukum maqasid. Jadi semua ada ada dia punya dasar-dasar fikihnya. Jadi kita jangan terkejut kalau kita sudah fatwakan itu rokok haram, segala yang berdekatan dengan itu haram. Ada orang sudah dapat fatwa begini daripada saya di satu tempat yang lain, bukan di sini. Dia bilang, bagaimana kalau saya keluarkan zakatnya saja tambah? Supaya bersih. Jadi dia bersedia mengeluarkan zakatnya 20%. Ini ada satu teman di dekat Jember sana, sekitar Jember, menanyakan pada saya, saya ini dagang tembakau dan besar. Faroka memegang dia. Saya bilang, saudara-saudara, saya kira masalahnya itu terserah pada saudara tapi saya punya fatwa begitu kalau bisa saudara cari pekerjaan lain sebab menjual alkohol kepada pabrik whisky haram saya dibikin apa itu pabrik eh, alkohol itu masa dibikin obat gosok orang sudah jelas ini dipakai buat uh, sudah punya botol-botol untuk diisi diisi apa? ya itu tadi nanti ada campurannya bumbu-bumbunya jadi billah whisky atau khomer bir dan lainnya juga menjual tembakau kepada pabrik rokok kretek atau rokok haram begitu sepanjang pengetahuan saya mudah-mudahan dalam hal ini saya tidak keliru mudah-mudahan ya, saudara bisa lebih banyak berdiskusi sama saya di waktu yang lain bukan di sini sekian apakah yang dimaksud haji akbar bagaimana kobilahnya dan kapan terjadi Saudara-saudara yang dikatakan haji akbar itu oleh sebagian orang Sebetulnya Waktu Nabi Muhammad SAW Mengutus Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Pada tahun ke-9 Hijrah Untuk pergi sebagai Amir lil Hajj Sebagai pemimpin haji tahun 9 Saya Rasulullah SAW enggan pergi sendiri melihat orang-orang kafir itu masih tawaf telanjang tapi itu waktu tahun 9 masih campuran masih ada eh, orang-orang eh, kafir yang pergi haji tapi telanjang ya memang begitu dari zaman jahiliyah dulu kalau tawaf sarungnya diangkat ke atas kan. jadi dia jalan telanjang ya Allah. nah, ini pernah Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga melakukan begitu sebelumnya dia masuk Islam juga Rasulullah SAW keponaannya itu masih kecil diajar belum jadi nabi diajak disuruh begitu akhirnya semaput Rasulullah SAW begitu dia mengangkat sarungnya eh, gamisnya semaput Rasulullah SAW. lalu tidak jadi sampai dibawa pulang ini pernah terjadi lah itu kebiasaan-kebiasaan begitu menyebabkan Rasulullah SAW sumpek tidak senang melihat itu lantas dia suruh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menjadi amir lil hajj setelah Abu Bakar menjadi amir lil hajj tahun 9 itu dia terangkan beberapa masalah Antara lain tidak boleh orang tawaf telanjang dan uh, orang musyrik tidak boleh lagi tawaf sesudah itu. An la yatufa bil bait musyrik. Dan At-Tirmizi dalam kitab tafsir di dalam sunannya daripada Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW waktu turun ayat Bara'ah dia bilang tidak boleh orang tawaf di rumah di bait Allah telanjang dan tidak boleh mendekati masjid ini seorang yang masih beragama kafir sesudah tahun itu. Hmm. Jadi <clears throat> inilah yang paling jelas di dalam riwayat-riwayat bab haji. Kalau yang dikatakan haji akbar itu malah ulama masih ada ikhtilaf tentang penentuan penentuan haji akbar itu apa? Apakah dia hari Arafahnya? Apakah hari Naharnya? Tapi al-asah yang paling asah adalah dikatakan hari Nahar bukan hari Arafahnya. Ya, jadi inilah yang dikatakan haji akbar. Mungkin orang mengambil dari kata kalimat-kalimat yang di dalam surat Bara'ah wa adzanu minallahi ilan nas yaumal hajjil akbar. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu belum bukan yang dimaksud seperti sekarang ini haji akbar itu kalau wukufnya hari Jumat seperti yang mungkin akan terjadi pada tahun ini jadi sudah jelas itu lebih banyak ditafsirkan oleh ulama yaumun Nahar. Jadi haji akbar itu sebetulnya tiap haji ya akbar. Tiap haji itu adalah suatu e, pertemuan yang paling besar ada yang pernah dialami oleh umat Islam di mana-mana. Karenanya haji akbar masih dalam taraf penyelidikan atau pengetahuan ulama lebih diutamakan hari naharnya bukan hari arafahnya sedang wukuf itu arafah jelas sudah sudah? ya seorang perempuan melakukan tolak dalam pada haji dengan mendadak dalam bulan bagaimana hukumnya dia menghentikan tawaf kecuali nanti tawaf itu tawaf yang dikatakan tawaf rukun Nah, lantas ada dam, ada tebusannya. Sebagaimana yang terperinci di kitab-kitab fikih. Mudah-mudahan bisa saya lebih banyak membawakan uh, eh, akwal ulama dalam bab ini. Ini khusus buat wanita. Nanti mungkin pada alamat tertentu ini saya tuliskan khas. Silakan. Mungkinkah orang tua menjadi tauladan bagi anaknya sedang ia manusia biasa atau tidak sulit? Saudara penanya, yang dimaksudkan teladan itu bukan menjadi maksum, tidak. Berhati-hati dalam menindakkan sesuatu. Jadi saya sebagai orang tua, saudara sebagai orang tua, itu apa-apa yang kira-kira akan ditiru oleh anak-anak kita, jangan kita lakukan. wabarakatuh.